banyak yang kekal itu banyak, yang azali itu banyak, maka bantahan secara akal adalah sifat itu bukan zat. Sifat itu tidak baina, terpisah dari si pemilik sifat. Tidak terpisah dari zat yang memiliki sifat. Malas itu bukan sesuatu di luar seorang pemalas. Cerdas itu bukan sesuatu di luar sebelah kanan atau sebelah kirinya seorang manusia yang cerdas. Hatta yalzam min subutiha atta adudu, Sehingga menyebabkan min subutiha adanya sifat atta adudu berbilangnya zat. Kalau kita meyakini seorang itu memiliki beberapa sifat tidak menyebabkan orangnya itu jadi banyak. Ada bulan ya, namanya Budi, dia cerdas, dia rajin, dia berkulit kuning, itu ya budinya tetap satu. Menetapkan sifat untuk budi tidak menyebabkan budi itu jadi banyak. Ada budi itu sendiri, kemudian ada cerdasnya budi, ada rajinnya budi, tidak. Nah, zam min dia adu. Dalam menetapkan sifat adalah menyebabkan berbilangnya e, berbilangnya zat. Wa inama hiya min sifati man biha. Namun ia sifat ada sifat orang yang memiliki sifat. Ada sifat orang yang memiliki sifat. Fahya qa'imatun bihi Maka sifat itu ada pada Diri Al-Mausuf Pemilik sifat Bukan sesuatu di luar dirinya Dia ada dalam diri Mausuf Dan setiap sesuatu yang ada di alam nyata, Buddha pastilah minta adu disifati. Memiliki sifat lebih dari satu. Tidak dijumpai sesuatu di alam nyata yang sifatnya cuma satu. Pasti lebih dari satu. Pertama, sifat semua al-mawjud, semua yang ada di alam nyata. Sifat pertama yang pasti dimiliki adalah sifatul wujud. Cuma yang ada di alam nyata itu punya sifat ada. Kalau dia tidak ada, ya tentu dia tidak akan ada di alam nyata. Maka sifat pertama adalah ada. Kemudian yang kedua, boleh jadi dia adalah al wujud atau al wujud. Wujudnya itu wajib itulah wujudnya khalik atau mungkin al wujud itulah wujudnya makhluk kalau dia khalik maka wajibul wujud adanya khalik itu satu hal yang diharuskan oleh akal akal mengatakan ada makhluk demikian besar tidak ada khalik mustahil. Harus ada. Harus ada. Apakah eh, ada gunung Merapi? Apakah ada gunung uh, Dieng? Atau adanya dan tidak adanya mungkin. Kalau Allah mau, Allah kan Allah tidak mau, Allah tidak cipta. Kemudian yang ketiga, sifat yang mesti ada pada Eh, pada al-mawjud semua yang ada di alam nyata adalah nu ainan fa'ina dia itu zat benda yang berdiri sendiri ataukah dia adalah sesuatu yang ada namun dia menjadi sifat pada suatu benda ya, menjadi sifat pada sesuatu yang lain bahasa yang lainnya adalah apakah dia jauhar ataukah dia aram Apakah dia jauhar ataukah arodun Kalau dia adalah sesuatu yang ada pada yang lain Semacam warna merah biru Tidak ada warna itu diri sendiri Ada satu benda namanya warna Ada satu zat namanya merah Kemudian dia pecah Kemudian nempel kemana-mana Enggak Maka dia arak Sifat Malas, cerdas. Tidak ada satu benda namanya cerdas. Dia adalah arak yang nempel pada sesuatu yang lain atau dia adalah benda yang berdiri sendiri manusia hewan tembok dan yang lainnya penjelasannya dan هذا هو الدليل الثاني على بطلان مسلك المعتزلة في نهي الصفات التي تدل عليها أسماء ربنا جل ثناؤه ويتوجه إلى فيتوجه فيتوجه إلى هؤلاء المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة والماتريدية فيقال لهم أولا هل الصفات ذوات ذوات ذوات بائنة بائنة hatta yalzama hatta yalzama ma dzakartum min ta'abbudil qudama'i fa in qalu la khasamu anfusahum wa in qalu na'am faqad kabaru wa naqulu kadzabatum laisa bisifatul zawatun zawatin ba'inatan laisa sifatu zawatin ba'inatan bal بل هي أوصاف لمن اتصف بها فإذا قلت بكر عالم وأديب وشاعر وليس ما بعد ذكر من الكلمات ذوات آخرين ذوات آخرين ذوات آخرين بائنة منه أخرى بائنة منه بائنة منه بل هي أوصاف له وثانيا كل موجود لا بد له من صفة فواجب الوجود بنفسه هو الله سبحانه وتعالى وممكن الوجود ليس مستحيلا وهو المخلوقات كل كلها وهو المخلوقات كلها وهو آه، وهو المخلوقات كلها فهي ممكنة وليست مستحيلة على الله سبحانه وتعالى ثم هذا الموجود قد يكون عينا آه، مثل الدار مثل الدار آه، مثل الدار والحصان والبعير والإنسان فهذه كلها أعيان قائمة بنفسها وقد يكون الوصف وصف أو يكون الموجود هذا وصفا في غيره قائم به فحينما تقول علي شجاع وإياس ذكي وأحنف حليم فهذه الكلمات شجاع وذكي وحليم معاني قائمة معان معان قائمة بغيرها وهي أوصاف لمن قامت به وليست أعيانا فشجاع وصف في علي معنى قائم به وكذلك ذكي وحليم kullan qa'imun bina wasfa bihi. Nah. Hadza wa dalil inilah argumentasi yang kedua menunjukkan tidak benarnya jalan yang ditempuh ya, manhaj yang ditempuh oleh Mu'tazilah yang mengingkari sifat yang terkandung dalam nama Rabbina Jalla Maka dihadapkan kepada mereka mereka Mu'tazilah dan orang yang mengambil jalan mereka yaitu As'ariyah dan Maturidiyah dengan kita katakan pada mereka dua hal yang disampaikan oleh penulis. Kita tanyakan kepada mereka, apakah sifat itu adalah zat yang terpisah dari si pemilik sifat? Hatta yalzam sehingga menyebabkan jika kita menetapkan sifat menyebabkan apa yang kalian katakan yaitu ta'adudul kudamah ke bilangnya zat. berbilangnya zat yang azali, zat yang qadim. Jika mereka mengatakanlah sifat itu bukan sesuatu di luar zat. Khosomu angkusa. Maka berarti mereka telah e, memakan, telah membantah diri mereka sendiri. Bahasa Indonesia mengatakan senjata makan tua Omongannya jika dia mengatakan la, maka omongannya adalah senjata makan tuan. Selesai sudah masalah. Namun jika mereka mengatakan betul sifat adalah sesuatu di luar musuh. Apakah baru maka mereka telah menyombongkan diri. Semua orang paham ini kesombongan. Ini adalah Eh, pernyataan yang menyelisih realita. Orang ya. awam, orang bodoh sekalipun paham. Ya. Kalau males itu bukan sesuatu di luar uh, fulan. Ya. Males itu bukan sesuatu di budi. Budi males itu males itu bukan sesuatu di budi. kalau orang awam pun paham. Ini adalah perkataan orang yang sombong. Karena sombong terhadap realita. Manakulu sehingga kita katakan kepada mereka kalian dusta. Sifat bukanlah zat yang berdiri sendiri, bahkan dia adalah sifat bagi zat yang dia menjadi sifatnya. Maka jika anda katakan fakro, alim, hadib atau syair, maka kata-kata setelah bakar ya, minal kalimat itu bukanlah zat lain yang terpisah dari bakar namun dia adalah hanya sekadar sifatnya si bakar kita katakan misalnya bakun alimun bakun ajibun bakun syairun maka alimun itu sifatnya bakar dia seorang yang pintar ajibun dia seorang sastrawan sifatnya dia. Bukannya ada sesuatu di sampingnya Bakar namanya adi Syairon bakal penyair. Bakar penyair. Syair sifatnya dibaca, bukan sesuatu di luar Bakar. Contohnya yang kedua. Semua yang wujud di alam semesta, semua yang wujud di alam nyata, dan bukan wujud di alam imajinasi, namun di alam nyata. Maka pasti dia punya sifat. Bahkan yang dikatakan oleh penulis, pasti dia memiliki lebih dari satu sifat. Pasti dia memiliki tiga sifat yang tadi disampaikan oleh Muslim. Wujud, yang kedua mungkin wujud apakah wajibul wujud, dia itu ain, zat ataukah wasaf atau akal yang disebutkan dengan arab. Tidak mungkin dia harus ngambil harus punya tiga sifat ini. Kalau itu sesuatu yang ada di alam nyata. Lain hanya kalau itu wujudnya di alam imajinasi. Nah, Buddha sifat pasti memiliki sifat. Maka ada yang wajibul wujud punya sifat keberadaannya itu satu hal yang wajib menurut akal. Itulah sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mungkin ada, mungkin ada, mungkin tidak ada. Bukan sesuatu yang mustahil ada, itulah wujudnya makhluk seluruhnya. Maka makhluk itu mungkin, mungkin atau wujud. Wujudnya itu mungkin. Mungkin wujud, mungkin tidak Kapan wujud? Ketika Allah ingin, Allah mau, Allah berkehendak. Kapan tidak wujud? Jika Allah tidak menghendakinya. Dan dia adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk mewujudkannya. Kemudian sesuatu yang wujud dan ada di alam semesta ini boleh jadi bentuknya adalah ain benda, contohnya rumah, kuda, unta, manusia. Seluruhnya adalah benda-benda yang berdiri sendiri jadi sifat artinya boleh jadi mewujud tersebut adalah sifat yang ada pada sesuatu yang lain. Kalau imun fi yang dia ada pada sesuatu yang lain. Misalnya kita katakan Ali Suja Ali adalah seorang pemberani, Ia adalah seorang yang cerdas, Ahnaf adalah seorang yang ya, santun, yang tidak mudah emosi. Maka kata-kata ini pemberani, cerdas, orang yang tidak mudah emosi adalah ma'ani adalah eh, sesuatu yang abstrak bukan zat ya, maka dia adalah ma'ani sifat maka dia adalah sifat yang ada bila iriha pada suatu benda itulah sifat bagi pemilik sifat dan dia bukanlah zat atau benda maka sejak adalah sifat fi aliyin pada diri Ali. Dia adalah makna. Ya, makna itu kebalikan dari zat. Kaimun fi yang ada pada diri Ali. Demikian pula zati dan halil masing-masing adalah sesuatu yang ada pada si pemilik sifat. Ini. وبهذا أيضا علم anna dahra laisa min asma'illahi ta'ala li'annahu ismun jamidun la yatadammanu makna yalhik yalhaq yalhikuhu bil asma'il husna yulhikuhu yulhikuhu bil asma'il husna wali, wali annahu ismun lil waqti wa zamani qala Allah ta'ala an mum, an ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru yuriduna yuriduna mumurur mururul laili mururul layali mururul layali wal ayama wal ayami wal ayami fa amma qauluhu subhanahu wa ta'ala fa amma qauluhu sallallahu alaihi azza wa jalla fa amma qauluhu azza wa jalla qallallahu Oh, amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala qala qala Allahu azza wa jalla yu'dini ibnu adamin adama adama yasubud dahra wa Anad dahru biadil amri uqallibul laila wan nahara fala fala yadulu ala anna dahra min asma'illahi ta'ala wa dhalika anna anna alladhina yasubbuna dahra innama yuriduna az-zamana alladhi huwa mahala hawadithi alladhi huwa mahallul hawadithi alladhi huwa mahallul hawadithi la yuriduna la yuriduna Allah ha ha ta'ala fayakunu makna qawlihi wa anna dahru ma fassarahu biqaulihi biadil amri biadil amru biad biadil amru uqallibul laila wan nahara fahuwa subhanahu khaliqud dahri wa ma fihi wa qad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahara wa humad dahru wa la yumkinu ay yakuna muqallibu bi lami wal muqallibu wal muqallabu wal muqallabu bi fathiha wa bi hadza tabayyana annahu yamtani'u ay yakuna ad-dahru fi hadhi fi hadzal hadithi muradan bihil bihil bihillahu ta'ala nah berpihak uh, aitan dengan keterangan di atas juga ulama bisa diketahui secara pasti rasanya ad sang waktu bukanlah nama Allah Ta'ala karena dia adalah isim jamin yang tidak mengandung makna layak tadoman uh, e, dia adalah kata satu kata benda yang layak tadoman makna tidak memuat mengandung makna yulahikuhu yang menyebabkan dia bisa digabungkan ke dalam Asmaul Husna. Ya, karena semua nama semua nama Allah mengandung sifat. Ya, kaidahnya mengatakan semua nama Allah mengandung sifat. Nah, artinya mengandung makna. Mengandung makna. Nah, dahar itu mengandung sifat, mengandung makna, Dah. Alasan yang kedua karena dahar itu adalah nama uh, untuk waktu dan zaman. Allah Taala Allah berfirman tentang orang-orang yang menghindari ba'ats, menghindari hari bangkit. Wakalu mahia dan mereka mengatakan tidaklah kehidupan ilahiyah dunia kecuali kehidupan kita di dunia ini. Namun tuan nahya kita mati dan kita hidup dunia ini wa ma yuhrikuna ila dahru tidak ada yang menyebabkan kita mati kecuali waktu Yang mereka maksudkan adalah tidaklah yang menyebabkan kami kita mati kecuali berjalannya malam dan siang berlalunya malam siang. Adapun firman Allah, eh, ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan firman Allah, eh, anak Adam eh, menyakitiku, menggangguku, ya subuh darat yang menjadi maki waktu, padahal aku adalah sang waktu, Ya amru pula segala urusan Akulah yang membolak balik malam dan siang Atau malam dan siang maka hadis ini bisalah menunjukkan bahwa dahar adalah salah satu nama Allah. Alasannya eh, Anallah di sini orang-orang yang menjadi maki waktu mereka menginginkan uh, yang mereka inginkan adalah zaman yang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa. Mereka tidaklah menginginkan dengan menjadi waktu menjadi maki Allah Taala. Sehingga makna anak adahru adalah mafasarahu fi qawlihi adalah apa yang dijelaskan dalam lanjutannya hadis biadil amru ubalibul laila wan nahar maka Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta e, pencipta waktu dan berbagai kejadian yang terjadi dalam waktu. Waktu bayana dan Allah telah jelaskan bahwasanya Allah yang membolak-balik malam dan siang dan malam dan siang itu sama dengan waktu itu sendiri dan tidaklah mungkin menurut akal bahwasanya al muqallid yang membolak balik itu kok sama dengan mukallaf yang dibolak balik apa makna adharu adharu maknanya adalah alail wa berjalannya malam dan siang dan Allah katakan bahasanya Allah yang membolak balik malam dan siang Masa Allah yang membolak-balik malam dan siang dan Allah adalah malam dan siang yang dibolak-balik. Wabihada maka dengan keterangan ini tabayyana maka jelaslah. Ana yamtani maksudnya mustahil. Dahar dalam hadis ini yang dimaksudkan adalah Allah Ta'ala. Eh, Fakta yang lain berkaitan dengan uh, hadis ini Ibnu Adam Hadis ini dalil menunjukkan bahasanya eh, Allah memiliki sifat yang ada Memiliki sifat terganggu ya. eh, terganggu, terganggu dengan perkataan makhluk Namun bukan berarti Ya duhu atau ya tadorok Namun bukan berarti Allah mendapatkan mandorok Gara-gara ucapan makhluk cuma terganggu saja dengan ucapan makhluk namun tidak eh, ya tak ada saja bukan ya tabarok. Ya, tidak mendapatkan madarat cuma mendapatkan merasa terganggu ya, penjelasannya rezeki. Hadal mabhasu huwa khatim القاعدة الثانية من قواعد الأسماء يتضمن الرد على شبه بالأجوبة بالأجوبة المقنعة المستندة على الدليل المستندة على الدليل الشبهة الأولى هل الدهر من أسماء الله فيقال ليس الدهر من أسماء الله أولا لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى بوجه من الوجوه وثانيا الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر لا يريدون أن الذي يميتهم ويحييهم ويحييهم أو الذي يهلكهم هو الله سبحانه وتعالى وإنما يريدون الزمن يعني الوقت الذي هو محل الحوادث المهلكة لهم وهؤلاء هم الدهرية الذين ينكرون وهؤلاء هم duhriyah bacanya bidom bidom wa ulai humud duhriyatul ladina yunkirun yunkiruna Allah subhanahu wa ta'ala wa yunkiruna anal hayata wal mauta biyadillahi azza wa jalla wa yunkiruna al ba'da hada huwa raddu ala su'alil awali wa huwa qad yakunu subhatan tu'radu li ba'din nasi wa in kana sunniyan wa inama huwa fil haqiqati istalun wa hada afdalu min kaunihi subhatan ويزيد هذا وضوحا الجواب على الإشكال الثاني وهذا الإشكال كيف تصنعون بالحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر إلى آخره وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر فنقول هذا الإشكال له جوابان أحدهما تفسير المتكلم بهذا الحديث القدسي وهو الله سبحانه وتعالى فقد فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار وإضاف ذلك أن الحديث تضمن الإخبار بمقلب اسم فاعل ومقلب اسم مفعول ولا يمكن أن يكون المقلب هو اسم الفاعل wa huwa ismu fa'ili wal fa'ili wa wal muqallabu wal muqallabu wal muqallabu ismul maf'uli lam la yumkinu ayakun al fa'ilu wal maf'ulu wahidun wahidan wahidan hada awalul jawabaini wa ma ana alladhi yasubbu dahra la yasubbu Allah ta'ala huwa yaqsudu sabban sabban zamani wa in kana sabu yaqa'u fi sifati Allah ya jalla li annahu wa mutarrifu dahri wa qad taqaddama anna minal musyrikina man qalu fima akhbarallahu anhum wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin ihum illa yahunnun nah Hadal mabahas bahasan ini adalah penutup untuk kaidah kedua dari beberapa kaidah tentang e, nama Allah Subhanahu wa taala. Eh, yang mengandung bantahan terhadap eh, subhat beberapa subhat dengan jawaban yang memuaskan yang bersandarkan pada dalil yang berdasarkan dalil. <clears throat> subhat yang pertama, apakah azharu termasuk nama Allah? Maka jawabannya dahar bukanlah nama Allah. Dengan dua alasan. Yang pertama, karena dahar adalah isim menjamin kata benda jamik yang tidak mengandung makna, tidak mengandung sifat yang bisa memasukkannya e, ke dalam bagian dari asma wa sifat wajib dan wujud dari sisi pun Yang kedua, orang-orang yang mengatakan inhiya ilahiyat minad dunia namutu wa nahya wa ma ila dahru la mereka tidaklah menginginkan Bahasanya yang mematikan dan menghidupkan mereka atau yang mematikan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, namun yang mereka inginkan adalah waktu. Zaman yaitu waktu yang merupakan mahal tempat terjadinya berbagai peristiwa al-muhlikah kurang titiknya yang membinasakan atau mematikan mereka. Mereka mereka inilah aduhriyah. Aduhriyah ya, adalah orang-orang ateis yang ada di masa Syria. mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal kekuasaan Tuhan mereka telah orang-orang yang mengingkari kudrat Allah kemahkuasaan Allah dan mengingkari bahasanya hidup dan mati di tangan Allah Azza wa dan mengingkari adanya hari berbangkit Hada waratu ala soali awal Ini adalah jawaban untuk pertanyaan pertama Apakah ada ruh min asma'illah Bahwa dan pertanyaan ini kot yakun subhatan boleh adalah subhat yang tu'rat yang dialami pada sebagian orang meskipun dia adalah ahli sunnah. Wa huwa namun yang lebih tepat fil hakikah pada eh, pada hakikatnya ini ya tidak sampai derajat subhat namun ya iska kebingungan saja. Dan yang namanya iskal kebingungan itu ya lebih baik daripada sampai derajat subhat. Saya bingung. Beda dengan saya tak terkena subhat. Wa itu hak kebutuhan dan ini akan semakin tambah jelas eh, ketika kita membaca jawaban untuk iskal yang kedua atau subhat yang kedua. Iskal yang kedua adalah wahadal iskal. Iskal kedua adalah apa yang kalian lakukan dengan hadis kudsi? Apa tanggapan kalian? Apa komentar kalian dengan hadis kudsi? Yang seakan-akan menunjukkan kalau dahablah nama Allah. Yang dikatakan Bukhari dan yang lainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman yudhini ibnu Adam sebutar wa ana dar biyadil amru yuqalibul layla wa nahar. Dalam satu riwayat yaitu riwayat Muslim la tasubud dahra. Janganlah kalian mencaci maki ad-dahr fa wa dahru maka Allah adalah ad Nah, iskal yang kedua ini kita katakan iskal yang kedua ini memiliki dua jawaban. Pertama adalah penjelasan dari yang ngomong sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah penjelasan dari al-mutakalim orang eh, zat yang berbicara mengucapkan hadis kunci ini yaitu Allah sendiri karena Allah telah menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan anak dahulu dengan mengatakan biadil amru uqalibul laila wan nahar penjelasannya hadis ini memuat berita memberitakan tentang adanya mukallid yang merupakan isim fa'il zat yang membolak-balik dan ada mukalla sesuatu yang dibolak-balik yaitu malam dan siang dan tidaklah mungkin mukallib buat mukallab yang membolak-balik itu yang dibolak-balik karena tidak mungkin fa'il dan maf'ul adalah sesuatu yang sama yang memukul dan yang dipukul kok sama objeknya ya aneh kalau mukulnya Hadza wa awal jawabain ini adalah jawaban yang pertama untuk iskal yang kedua. Yang kedua, sesungguhnya orang yang mencaci maki waktu di dalam mencaci maki Allah. Ya, dia bermaksud mencaci maki waktu. Meskipun cacian tersebut ya kok terkena pada hakikatnya mengenai Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang mengatur waktu Pokok-pokok dan telah lewat bahasanya di antara orang-orang musyrik ada orang yang mengatakan bagaimana Allah beritakan tidaklah kehidupan kecuali kehidupan dunia kita mati dan kita hidup di dunia dan tidak ada yang membuat kita mati kecuali waktu wa ma bidzalika min mereka tidaklah punya ilmu untuk mengucapkan kata-kata tersebut ilmu illa yadunun tidaklah mereka kecuali berprasangka yang dimaksud zon di sini adalah waham. Zon tanpa dasar. Bukan sangkaan kuat. Kemudian ada kutipan eh, panjang tafsir Ibnu Katsir untuk ayat tadi bama yang yuhlikuna illa dahru. Jadi, Duhriyah bi dhammil dal cara bacanya. Qawli Duhriyah bi minal kufari wa min uh, wa man min sama hadhihi daru yamutu qaumun wa yu'ishu wa ya'ishu ويعيش آخرون وما سمى وما سمى معادا ma'adun وما سمى معاد ولا ma'adun mubtada muakhar وما سمى معاد ولا قيامة وهذا يقول وه- وهذا يقوله yaquluhu وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون المنكرون المعاد ونقوله wa taquluhu الفلاسفة ilahiyuna الإلهيون منهم وهم ينكرون البدائه bada'ata بداءة والر raja'ata raja'ata wa taquluhu wa taquluhu Duhriyatul dahriyatu duhriyatu duhriyatul Mungkiruna li muta'ab muqtaqiduna muqtaqiduna anna fi kulli sittati wa salatina ala alfa sanatin alfa yu'idu ya'udu kullu syai'in illa ma kana alaihi wa za'amu أن هذا قد taqarrara صار مرة maratin مرات لا تتنافي مكابر العقول al-ukula العقول وكذبوا الم- mangkula وكذبوا منقولا ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر إلا إلا الدهر قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ay ya ya yatawahhamuna wa yatakhayaluna nah Ibnu Katsir mengatakan Yukhbir Ta'ala Allah menceritakan perkataan Duriyah eh, Golongan Duriyah dari yang merupakan bagian dari orang-orang kafir dan orang-orang yang mencocoki Duriyah Yaitu orang-orang musik Arab yang mengingkari hari berbangkit Kalau mereka mengatakan tidaklah mahya ilahya dunia namun tuwa nahya Artinya matama tidak ada di sana kecuali kampung dunia ini. Di dunia ini yang mutu kaum. Ada sejumlah orang yang mati, wa ya'isu dan sejumlah orang yang lahir dan hidup. Di sana tidak ada tempat kembali, tidak ada kiamat. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang musik Arab yang mengingkari hari berbangkit. Dan perkataan juga dikatakan oleh falasifah ilahiyun ahli filsafat metafisika minum dari mereka Orang dan mereka mengkari al-bada atau ada, mengkari adanya awal penciptaan alam semesta dan pengembalian alam semesta demikian juga perkataan yang diucapkan oleh falasifah dunia itulah orang-orang yang mengkari lisanik adanya sang pencipta musta'id. Al-Mu'taqiduna mereka berkeyakinan bahwasanya setiap 36 tahun 36 eh, ribu tahun segala sesuatu akan kembali sebagaimana keadaan semula. Maka perkataan ini kata Ibnu dikatakan dikatakanlah tiga jenis manusia. Atau dikatakanlah musyrikul Arab yang mengkari hari eh, yang mengkari ba'as. Dan iman dengan taat itu adalah bagian dari iman dengan rububiyah. Iman dengan taat itu adalah bagian dari iman dengan rububiyah karena iman dengan taat adalah iman dengan kudrah Allah. Maka dia adalah juz'un dari bagian dari iman dengan rububiyah. Jika kita katakan Bahasanya orang-orang Arab jahiliyah adalah orang-orang yang e, memiliki tauhid rububiyah, namun tauhid rububiyah mereka tidak sempurna. Namun tauhid rububiyah mereka tidak sempurna. Tidak kita katakan tauhid rububiyah mereka sempurna. kita beriman dengan tauhid rububiyah. Namun tidaklah kita katakan mereka tidak kita tidak boleh mengatakan mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah yang sempurna. Salah. Kalau saya kata-kata sempurna salah. Kenapa? Karena mereka orang-orang musik jadi ya e, eh, mereka menggali Sebagian ulama mengatakan itu adalah jumhur e, eh, musik jadi ya. Sebagian ulama mengatakan itu adalah ijma musik jadi ya Kemudian manusia yang kedua yang mengatakan e, kata-kata uh, ini mahya ilahiyatun dunia namun tuan nahya adalah jadi falasifah ilahiyun dan falasifah duriyah yang dalam bahasa kita adalah ateis. Orang-orang yang mencari fane yang adanya sang pencipta. Berzahamu dan mereka beranggapan bahasa hal ini telah berulang berkali-kali. La tatanaha dan tidak pernah berakhir maka mereka sombong terhadap tuntutan akal sehat dan mereka mendustakan al-mangkul apa yang dinukil dari wahyu. Walihada oleh karena itu mereka mengatakan pemayungkuna ila dahu. Dan Allah katakan wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Makna dzan di sini waham. Yatawahhamun. Yaitu sangkaan tanpa dasar sangkaan tanpa landasan sama sekali. Wa yatakhayalun dan itu cuma khayalan saja. Ya. Maka doa itu makna syar'inya banyak. Maka doa itu punya makna syar'i dan makna istilah. Zon itu punya makna syar'i dan punya makna istilah. Ya makna syar'i itu adalah makna yang ada dalam Quran dan Sunnah. Makna syar'i untuk don banyak. Yang satu pertama wah. Ada lagi ada yang Fa inna ala kafiratin ila ala khashiin surat berat kecil untuk orang-orang yang khusyuk alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Lah, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin kalau dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. itu maknanya yakin. Namun juga bisa maknanya kebalikan dari yakin, waham. sangat pada saat Ini makna syar'i untuk don. Ya, ada pun makna istilah untuk don. Ya. E, bagaimana yang dipakai oleh para usuliyun, para ulama usul fikih. Ya, apa artinya sangkaan kuat. Maka bedakan makna syar'i untuk don dan makna istilah untuk don. Sehingga orang tegakkan rancu. Dia baca dalil Quran dan Sunnah, memahami zon bagaimana istilah. Dia membaca buku sun fikih, memahami zon bagaimana syar'i. Ruwet nanti. Jadi, jadinya ruwet. bagaimana keuatan Hizbut Tahrir tentang masalah makna zon. kira garanya mereka tidak membedakan antara zon eh, syar'an dan zon istilahan. kola tambahkan kata-kata kola sebelum hadasan ulangi hadasan Abu Quraisyin kola Sufyanu ثم روى عن Ruya ثم روي عن يونس عن عن ابن وهب عن الزهري عن أبي Salamata عن أبي هريرة رضي الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يسب يسب يسب ابن آدم الدهر وأنا دهر بيدي الليل Yadil Lailu بيدي الليل والنهار Nah, adapun hadis yang dikeluarkan oleh pemilik dua kitab sahih Sahih Bukhari dan Muslim ditambah Abu Dawud Nasa'i dari jalurnya Sufyan bin Uyainah dari Zuri dari Sa'id bin Musaib dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ya qulu ta'ala Allah berfirman yu'zini ibnu Adam yasbuta wa ana jahru yadil amru wa laila laylahu wa naharahu dalam satu riwayat yaitu riwayat adalah Muslim. La tersebut dahra fa Allah taala wajah. Fakat Allah jauh dan hadis ini dibawakan oleh ibnu Jarir dengan rentetan uh, yang sangat aneh, sangat uh, sangat bersendirian. Fakal uh, eh, Ibnu Jarir mengatakan hadasan Abu Quraib, hadis hadasan Sufyan bin Uyainah al Zuri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ahli jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah mengatakan Innama yuhlikuna al-lail wan nahar yang mematikan kami dalam malam dan siang. Wa huwa dialah yang mematikan kami mematikan dan menghidupkan kami. Maka Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Waqalu ma hiya ilaha dunia namun wa nahya wa ma yusrikuna illa dahr. Wa yasbuna dahra. Dan mereka menjadi maki waktu maka Allah berfirman ya, Yuzin ibnu Adam Yasudah wa ana dahru Biadil amru ubalidul layla wa nahar Ini redaksi yang ada dalam uh, yang dia oleh Ibnu Jarir uh, lengkap dan panjang dan menjadi sebab nuzul uh, ya sebab nuzul toh waqalu mahya ila hayatuna dunia. Namun uh, semacam ini tidak dijumpai di riwayat-riwayat yang lain. Ya, sehingga ini riwayat yang sangat kesendirian sehingga dikomentari Rohibun tidak. Demikian juga uh, hadis tentang hadis yang sama Ibn Abi Hatim dari Ahmad bin Mansur dari Surah bin Nu'man dari Ibn Uyainah mislahu dengan redaksi yang semisal. Jadikan uh, eh, dari Yunus, dari Ibnu Wahab, dari Suni dari Abu Salma, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan Allah berfirman, Ibnu Adam menjadi mati ad wa anak daru biyadil lailu benah Jadi Penasayu Yunus bin يزيد يزيد Yazid يزيد به وقال محمد بن wa qala Muhammad bin Muhammad bin Ishaq anil uh, anil ala ibni uh, anil ala ibni Abdi Rahmani an Abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala tabarraktu abdi falam yu'tini wa yuhibbuni abdi يقول والدهر وأن وأن الدهر قال الشافعي وأبو وأبو بيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله قوله قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر كانت الأرض في جاهل في جاهليتها إذا أصاب إذا أصابهم siddatan siddatan siddatan au balakun au nukbatun qalu ya khaybat ad-dahri khaybat ad-dahri fayusniduna fayusniduna tilkal af'al tilkal af'ala ila ad-dahri wa yakunahu wa innama fa'iluha Allah ta'ala fa ta'annahum innama sabu Allah azza wa jalla li annahu fa'il fa'ilu dhalika fil haqiqati فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا في هذا الاعتبار لا لا أن الله لا أن الله تعالى هو الدهر الذي يعينه ya'nunahu يأنونه ويسندون ويسندون إليه تلك الأفعال تلك الأفعال. وهذا أحسن ما kila kitab sirihi wa huwa wa huwa wa huwa muradu wa wallahu a'lam. Nah. Dan dia akan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Nasai dari jalurnya Yunus bin Yazid bihi dengan redaksi yang sama. Wakala Muhammad eh, Muhammad bin Muhammad bin Ishaq eh, dari Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman, aku minta utangan pada hambaku. Namun dia tidak e, memberikan utangan kepada aku, bahkan malah hambaku mencaci makiku. Ya pun e, hambaku mengatakan, badahra celakanya waktu. Wa dahulu dan aku adalah sang waktu. Inti maksud minta utangan adalah perintah untuk bisa tidak. Syafi'i dan Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam dan e, para ulama yang lain yang merupakan pakar tafsir e, mengatakan tentang e, atau yaitu dan para imam yang lain, para ulama yang lain kita tafsir kaulihi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan hadis La tersebut Allah wadahu mengatakan dulu orang-orang Arab di Mesir Syria jika mereka tertimpa kesulitan atau bencana atau musibah mereka mengatakan celah kalah waktu maka mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan tersebut kepada waktu dan mereka menjadi memaki waktu padahal yang melakukannya yang menimpakan bencana dan musibah adalah Allah maka seakan-akan mereka e, mencaci maki Allah azza wa wajal karena Allah lah yang melakukan hal tersebut pada hakikatnya. Oleh karena itu Allah melarang atau Nabi melarang mencaci maki waktu pihak dan istibar dari sudut pandang ini. Karena jika yaitu dari sudut pandang jika orang itu mencaci maki waktu maka dia mencaci maki Allah karena Allah lah sang pengatur waktu. Bukan karena Allah itu adalah sang waktu. Bukan karena Allah itu sama dengan waktu. Namun dilarang mencaci maki waktu karena mencaci maki waktu berarti mencaci maki Allah karena yang menimpakan musibah dan bencana pada hakikatnya realnya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Bukan karena Allah itu sama dengan waktu yang mereka maksudkan dan mereka sandarkan kepada sang waktu berbagai perbuatan tersebut. Inilah penjelasan yang paling bagus tentang tafsiran atau penjelasan hadis di atas dan itulah kata Ibnu Katsir yang dimaksudkan dan diinginkan wallahu a'lam. demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.